بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الرابع عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعلمون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات رواه البخاري وقال الموبقات المهلكات An Anas radhiyallahu anhu daripada sahabat, sahabat Anas radhiyallahu anhu qala berkata Innakum kamu semuanya ini Anas bin Malik menangi tabi'in hidupnya zamannya tabi'in Anas bin Malik menyatakan innakum la ta'maluna amalan kamu itu beramal amalan perbuatan-perbuatan iya perbuatan itu adagku lebih kecil Fi ayunikum di pandangan mata kamu sekalian syari daripada rambut. Enteng. Dianggap itu perbuatan remeh. Kuna padahal kami dahulu naudduha menghitung amalan-amalan yang kamu anggap remeh itu ala ahdi Rasulullah pada zamannya Rasulullah waktu masa hidupnya Nabi minal mubiqat daripada urusan-urusan yang mencelakakan urusannya ini kamu anggap wajar di zamannya kamu ini, Padahal kami di zamannya Nabi ini urusannya bisa jadi munafik ini. Misalnya meninggalkan sholat berjamaah zamannya Nabi munafik. Lah ya, kok gak jadi enteng dengan lo jamaah di zamannya kamu ini? Baru satu generasi ini perbedaan. Lah terus sudah puluhan generasi sampai sekarang ini gimana ini? Ya. Ini Anas bin Malik menyaksikan zamannya Nabi, kemudian menyaksikan zamannya Tabi'i. Nah ya, amalan-amalan yang kamu kerjakan ini, ini urusan yang mencelakakan ini, urusan yang bahaya ini. Nal muhlikat daripada urusan-urusan yang membahayakan yang bisa menjurumuskan manusia ke neraka. Kami hitung ada di zamannya Nabi. Lah kok di tempatnya kamu jadi remeh seperti rambut jadi. Hmm? Seperti rambut. Nah ini bagaimana seseorang tadi itu jika orang itu menjadi orang yang takwa kepada Allah dia tadi itu menjadi ke, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dosa tadi itu menjadi ancaman tapi kalau orang jadi munafik dosa itu khafif enteng nah, dalam riwayat yang lain al mukmin yara dambahu kasakhra fawqa jabal Ya khafu an alaih. Orang mukmin itu menilai dosa kesalahannya itu seperti batu besar di atas gunung yang goyang. Dia bingung, ini rubuh kepada kita ini bahaya ini nggak bisa tenang dia. Wal munafik yara dzambahu kadzubabatin wa qa'at ala anfi wa qala hakadha. Orang munafik tadi itu melihat dosanya yang ia lakukan itu seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya cukup diusir. Enteng, hafisi. Insyaallah Rabbana Ghafurur Rahim. Insyaallah kita hadir maulid satu kali dengan syafaatnya Nabi Muhammad kita masuk surga. Enak itu. Eh, kalau kita ziarah sama wali masih gak sholat gak apa-apa. syarun nas ma'aman ahab. Dengarkan baik-baik. Ada satu sahabat datang kepada Nabi. Satu sahabat datang kepada Nabi. Dan Nabi menawari kepada dia, "Salni, minta oh sama aku." Minta oh sama aku. Kira-kira kalau kita tawarin Nabi mana Minta oh sama aku. Fulus kathir ya Rasulullah. Tuku yang laris, yang gede. Kemudian kendaraan yang mewah. Tapi bagaimana ini sahabat? Nabi menawari minta, oh mau dikasih sama Nabi gitu loh. Tapi orang ini mikirnya ini cerdas. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta selalu bersama kamu ada di surga ya Rasul. Padahal urusan surga kan orang masuk surga karena rahmat Allah, tapi mintanya sama Nabi, aku minta kepada kamu berdampingan dengan kamu ada di surga. Dan Nabi tidak bisa memberikan surga. Nabi pun tidak menyatakan syirik kamu karena minta kepada aku. Ya enggak. Karena Nabi tahu ini orang maksudnya bukan minta sama dia, tapi dia Nabi dijadikan wasilah untuk mendapatkan surga dari Allah. Nabi tidak pernah menyatakan, "Lih, minta sama Allah." Kamu minta kepada aku as'aluka, syirik kamu. Enggak. Karena Nabi bukan Wahabi sebabnya. As'aluka murafagataka bil jannah. Aku minta kamu ya Muhammad berdampingan dengan kamu ada di surga. Bagaimana jawaban Nabi? Saya jamin masuk surga. Tidak ada. Nabi tidak pernah begitu kepada orang. Nabi justru mengarahkan orang tadi ini cinta kepada aku, pingin bersama aku di surga. Nabi ngasih tugas. Aini bika roti sujud. Aku usahakan kamu berdampingan aku dengan surga. Ah, dengan aku ada di surga tapi bantu aku yang banyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala bika ah, bikathratis sujud bukan ta'annas majras insyaallah ma'ala bi Muhammad ajib yang banyak sujud biar berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di surga begitu bika ah, bikathratis sujud banyak sujud biar berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di surga begitu aini ah, bika gratis, sujud bukan tepuk dada udah dijamin kemudian berhayal lah Hah? Nah, kita misalnya insya Allah kita kenyang insya Allah kita kuat nahan lapar begitu ya jangan nanti masak gitu langsung masak par, kamu makan begitu kamu amal yang soleh yang banyak yang banyak nanti ketika nanti ada di akhirat insya Allah kamu akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama salafus saleh. Begitu maksudnya. Baik. Kemudian eh, yang kedua ada di sini bahwa manusia yang paling kenal kepada Allah itu yang paling takut sebenarnya. Bukan berarti kalau sudah makrifat itu nggak perlu sholat. Kalau sudah makrifat itu nggak apa-apa berbuat dosa. Loh, Gimana orang ma'rifat billah itu? Yang minum khamr, yang nggak sholat, yang nggak baca Quran ma'rifat billah. A'rafun nas billah aqahum lillah. A'rafun nas billah ab'adahum 'anil maksiat. Orang yang yang mengenal kepada Allah itu paling jauh daripada berbuat dosa kepada Allah. Orang kalau mengenal kepada Allah itu paling gemar ibadah kepada Allah Kenapa? Tahu tidak ada kenikmatan yang lebih hebat daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kok kalau sudah makrifat batal syariat. Itu kan Batal syariat itu dari mana? Nabi Nabi Muhammad itu manusia yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siti Fatimah paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana Nabi menyatakan seandainya Siti Fatimah mencuri tak potong tangannya saya. Tidak batal syariatnya. Lah kok ini mau dibatalkan syariat dengan orang yang sok arif billah. Karena itu hati-hati. Ya. Orang yang dikatakan al-arif billah itu orang yang betul-betul hatinya takut kepada Allah. Khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan benar. Jangan percaya kalau ada manusia orang menyatakan kamu itu wali itu. Padahal dirimu tidak wali belas. Ya, jangan kau percaya kalau kamu menyatakan kamu itu arif bila padahal inti mata arif hatta nafsek. Itu enggak tahu hatta dirinya kau sendiri. Paham ya? Hati-hati. Nah, jangan bukan berarti kalau tangan kamu diciumi sama orang berarti kamu itu orang diridhoi oleh Allah, belum tentu. Firaun disembah sama orang tetap malun. Hmm, bukan diciumi aja tangannya Firaun itu, disembah sama orang itu tetap malun dia. Ya, karena itu kenali Tuhan kamu dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah menjauhi daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu alam